Ada dua permasalahan. Yang pertama mungkin terkait muadzabah pada diri kita masing-masing yaitu amaliyah yang hendaknya kita membiasakan diri untuk selalu yaitu al-muadzabah al-adhkar untuk kita selalu jaga zikir dan wirid-wirid nabawi yang ada di dalam sunnah ma'ruf bagi kita semua keutamaan adkar Salah satu yang Allah sebutkan dari sekian asnaf yang Allah puji dan Allah siapkan bagi mereka ampunan. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah ampunan darinya dan pahala besar adalah wadzakirin Allaha kathiran wadzakirat yang banyak berzikir kepada Allah baik dari kalangan laki maupun wanita. Ampunan dan pahala besar Allah siapkan untuk mereka. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengingatkan masalul ladzi yadhkurullah la yadhkurullah kama الله hayy wal mayyit permisalan yang berzikir dan yang tidak seperti antara yang hidup dan yang mati. Fal adhkar barakallahu fikum tuhil kulub menghidupkan kolbu al-adhkar tahfab menjaga dan melindungi kita dari itu zikir yang ada akibat solawat, dibaca seusai sholat, ma'ruf, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang lain-lainnya, ayat kursi. Nah, maupun itu azkar sobah, maza. Zikir-zikir yang dibaca pagi dan petang hari. waktu yang sebentar, waktu yang dibatasi, karena Allah sebutkan bil ghuduwi wal asal. Gudu waktu pagi, asal waktu petang, atau di ayat lain bil ashi wal ibkar kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah waktu itu dibatasi oleh Allah pagi itu seusai sholat fajar sebelum matahari terbit sore atau petang hari itu seusai asr sebelum matahari terbenam dan seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, jika itu kau baca, kamu terlindungi kalau di pagi hari hatta tumsi. Sampai sore. Kamu dalam naungan Allah, dalam penjagaannya. Kamu baca di sore hari, kamu dalam perlindungan Allah hatta tusbih. Sampai pagi harinya. Wah, kata kamu terus selalu dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu namanya <clears throat> kejahatan atau secara umum kejelekan banyak di luar sana yang mengancam diri kita atau mungkin keluarga kita, anak, istri kita. Lah tadri. Kamu dan masing-masing kita nggak ada yang tahu apa yang akan menimpa. Azkar merupakan perisai yang tameng melindungi dari segala macam kejahatan. Oleh sebab itu misalnya Rasulullah SAW sebutkan ayatan min awakhir surat al-Baqarah man qara'ahuma kafatahu. Dua ayat dari akhir surat Baqarah amanah Rasul dan seterusnya yang membacanya akan mencukupi dia. Ulama ada yang sebutkan mencukupi dia dari kejahatan sihir, mencukupi dia dari mara bahaya, mencukupi dia dari zikir-zikir yang lain. Al-Muhim mencukupi seperti yang Rasul sebutkan, mutlak. Nah, seperti tadi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa, apalagi kita tahu dakwah banyak musuh-musuhnya dari segala penjuru. Maka kita sangat memerlukan perlindungan dan penjagaan aurat. Nah. Begitu pula eh, petang dan sore hari Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da atau kalau itu sore hari Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha nah dan seterusnya. Terlindungi. Kamu minta kepada Allah segala kebaikan yang ada di waktu itu. Kamu melindungi diri kepada Allah dari segala kejelekan yang ada di waktu itu. Sehingga kamu bertawakal kepada Allah dalam perlindungannya. Doa. Aurat. Wirid-wirid nabawi yang mulia. Azim. Nah para ulama kita menasehatkan makanya sebelum beraktivitas setiap hari sesibuk apapun kamu sebanyak apapun tugas dan pekerjaanmu jangan lupa aurat dan perlu dibiasakan perlu di biasakan. Duduk sejenak, paling ambil waktu dari kamu 5-10 menit. Kamu baca dua ayat Baqarah, Asbahna wa Asbahal Mulku Lillah, dan beberapa wirid yang lain. Nah, belum lagi kewajiban syukur kepada Allah setiap waktu karena banyaknya kenikmatan yang berlimpah luah yang Allah anugerahkan pada kita. Berapa banyak ni'am. Kenikmatan yang la tu'ad wa la tuhsa. Tidak terhitung sudah. Hanya dengan mengucapkan dua, tiga patah kata. Kamu teranggap telah bersyukur kepada Allah man qala hina asbaha asbahna wa asbahal uh, asbahna Allahumma ma asbaha bi min ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak lakal hamdu wa lakas syukru pendek Allahumma ma asbaha bi min ni'mah Ya Allah, apapun yang aku dapati kenikmatan ini darimu di pagi ini, au bi ahadin min khalqik, begitu pula kenikmatan yang ada pada setiap makhlukmu, famingka wahdak, hanya darimu. La syarikalak, tiada sekutu bagimu, lakal hamdu wa lakal syukru, bagimu pujian, bagimu segala syukur. Rasulullah katakan, yang mengucapkan itu fakat ada syukro yaumih. Dia telah teranggap menunaikan syukurnya di hari itu. Kata-kata yang Masya Allah. Ringkas, pendek. Tapi teranggap telah menunaikan kewajiban syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhim Barakallahu Fik yang dituntut adalah Muadzobah Muadzobah itu layaknya kalau pekerja kan disiplin. Kamu kerja di pabrik, perusahaan atau mana. Kan harus dinas kan. Masuk jam 7, jam 7. Jangan telat walaupun barang satu menit. Tiap hari jam 7, jam 7 terus kamu harus masuk jam sekian kamu jaga. Itu urusan dunia. Paling-paling kalau kamu telat ini itu dipotong gaji, selesai. Nah. Ah. Perkara agama jauh lebih penting untuk kamu muadzabah. Disiplin. Terus kamu jaga, kamu baca. Semacam wirid-wirid ini. Nah. Kalau kamu terbiasa muadzabah, jika kamu tidak membacanya, kamu akan gelisah. Nggak tenang dan ada sesuatu yang hilang. Nggak enak. Sampai kamu membacanya. Itu manfaat dari muadzabah. membuat kamu terikat. Kamu tidak akan mendapatkan ketentraman, ketenangan sampai kamu membacanya. Ada sesuatu yang hilang karena itu rutinitas dan aktivitas sehari-hari yang selalu kamu jaga. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tiap hari kalau usai sholat subuh beliau duduk di tempatnya membaca zikir-zikir yang ada dalam sunnah sampai menjelang matahari terbit. Ketika aku tanya beliau kenapa seperti ini engkau lama membaca zikir begini. Beliau katakan ini adalah ruhku, kekuatanku di hari ini. Kalau aku tidak ambil, tidak aku lakukan, aku akan lemah di menjalani hari itu. Sekarang pagi misalnya, ke depan nanti sampai malam. Wallahu alam apa yang terjadi? Nah, apa yang akan kamu hadapi, apa yang akan kamu jalani, kamu kuat, tidak kuat, lemah, mampu tidak mampu menyelesaikan itu dapat taufik atau enggak wallahu alam maka dari awal perlu amunisi hmm. perlu kekuatan perlu bekal untuk menjalani hari ini kamu saja gampangannya satu jam dua jam jarak mana dari Jereponto misalnya mau ke sini persiapan kan ini saya mau ke Makassar, jarak 2-3 jam mungkin. Perlu bekal, uang perlu sekian ratus ribu misalnya. Pakaian perlu 2-3 potong. Ini kamu persiapkan segala sesuatunya. Ini jauh lebih penting untuk kamu persiapkan. Aurat, zikir-zikir yang diajarkan perlu untuk dijaga selalu demikian. Dan di situ terlihat bedanya sunni salafi dengan yang lainnya. punya nilai lebih karena menjaga dan mengamalkan apa yang dia tahu dari sunnah-sunnah Rasulnya. Para sahabat ketika tahu apa yang mereka dengar dari Rasul SAW, mereka nggak tinggalkan sesibuk apapun hadis Ali bin Abi Talib, radhiyallahu an ma'ruf kisah ketika Fatimah radhiyallahu anha minta pembantu mengeluh karena banyaknya tugas rumah tangga istri kamu tahu banyak pekerjaan rumahnya dari cuci-cuci, ngerawat anak, bersih-bersih rumah, oh, banyak sudah pekerjaan dia. Allah yu'inha. Maka Rasulullah SAW katakan kepada mereka, Ala adullukum ala huwa khair minal khadim. Mau aku tunjukkan kamu yang lebih baik dari pembantu. bertasbih kepada Allah 33 kali ketika mau tidur di tempat tidurmu. Bertahmid mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali sehingga 100. Kata Ali, "Fama taraktuhu mundu an sami'tu min Rasulillah." Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak pernah tinggalkan itu semenjak aku dengar dari Rasul Sallam. Sebentar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ditanya Ali oleh perawi, "Wala lailatas sifin?" kala wala lailatas sifin. Tidak pula di malam sifin. Sifin perang kita tahu antara Ali dan para sahabat yang lain Muawiyah radhiyallahu taala Nah, artinya perang kan orang sibuk sekali. Bagaimana kamu tahu perang? Situasi panik, situasi mencekam, menakutkan, oh, sibuk ini, menjaga keamanan dan seterusnya sudah perang. Artinya hari yang begitu sibuk begitu ini. Kamu tidak tinggalkan, tidak lupa ini. Kata Ali, wala lailatul sifin, aku tidak tinggalkan. Muadzoba disiplin. Itu yang telah dia dengar dari Rasul, maka dia jaga. Dia baca selalu. Barakallahu fikum. Maka ini tadkir peringatan bagi diri kita untuk selalu menjaga dan membiasakan diri dengan zikir-zikir yang ada di dalam sunnah. Perkara yang kedua adalah perkara di mana kita dituntut untuk jujur dalam kebenaran. as Allah, Jujur kepada Allah. Al-Haq itu yang kita cari. Al-Haq itu yang kita perjuangkan. Itu yang lebih mahal dan lebih berharga dari segala yang selainnya, bahkan lebih berharga, lebih mahal dari harga diri kita sendiri, dari kehormatan kita sendiri. Sidq, ma'allah, kejujuran kepada Allah mengikuti dan kembali kepada al-haq kapanpun dan dimanapun al-haq itu kita dapati, segera kita rujuk kepadanya, segera kita tinggalkan segala batil dan kesalahan yang mungkin orang terjerumus padanya. Dan itu yang akan mengangkat orang. Itu yang akan memuliakan seseorang. Dunia wal akhirah. Di dunia dan akhiratnya. Sahibul haq ya'lu. Orang yang di atas al-haq itu ya'lu. Tinggi terangkat, mulia. Wasahibul batil munghamis. Adapun orang yang di atas batil, di atas kesalahan, tenggelam dia. Nggak bisa menampakkan kepalanya layaknya orang kalau tenggelam di air. Kamu lihat bagaimana. Maunya ngeluarkan kepala, tenggelam lagi. Mau nyolkan kepala, masuk lagi. Gak akan bisa. Makanya kata Imam As-Safadi, rahimahullah dari sir rahasia ayat di Sabah, surat Sabah yang Allah sebutkan, pernyataan Rasul kepada kaumnya, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Rasul sampaikan kepada kaumnya, wa inna au iyyakum kami yakni Rasul dan sahabat wa iyyakum atau kalian la'ala hudan salah satu dari kita di atas hidayah yang lain dalam kesesatan yang nyata. Rasul dan sahabat di atas hidayah, kelompok musyrikin, kufar dan musuh-musuh dakwah pada kesesatan yang nyata. Asir rahasianya yang tersirat di dalam ayat ini kata As-Safadi ketika Allah sebutkan ahlul huda, Allah sebutkan dengan harf ala. la ala hudan. Ketika itu di atas hidayah sahibul haq, Allah katakan la ala Di atas hidayah ketika itu sahibud dolal, orang yang sesat, yang batil dalam kesalahan, Allah sebutkan dengan haraf fi. la La'ala hudan au fi bolalin mubin. Dalam kesesatan yang nyata. Dan ini di sisi lain sebelum kita lanjutkan mengingatkan kita pentingnya kita belajar bahasa Arab. Semakin menambah keilmuan kita dan fikih kita terhadap Quran dan Sunnah. Ta'alu ya ikhwan, ma'alakum. Ta'al sini masuk. Antum merapat sini. Wih. Para sahabat disebutkan kalau bikin halako merapat sampai disebutkan kalau seandainya dinaungi payung bisa rapatnya mereka. Kalau takorobu itu sunnah. Tadi mengingatkan kita tentang pentingnya bahasa Arab karena e, banyak hal yang itu tidak bisa kamu pahami dari bahasa Indonesia. Konteks hikmah, rahasia-rahasia ilmu. Nah, kadang sulit untuk kamu ketahui hanya dengan konteks terjemahan misalnya nggak bisa seperti ini sekarang Taib. Kenapa ketika itu hidayah Allah katakan la Ala ala hudan. Di atas huda. Ketika itu dolal, Allah sebutkan fi dolalin mubin. Kenapa nggak kedua-duanya ala? la ala hudan au ala dolalin mubin. Atau kedua-duanya nggak fi. Fi hudan, fi dolalin mubin. Huruf dalam bahasa Arab punya makna tersendiri. Kata As-Safadi, karena sahibul huda musta'lin. Tinggi dia. Di atas. Mulia. Terangkat. La ala hudan. Dia di atas al-huda. Al-huda tunggangan dia. Layaknya, ini semua penjelasan Imam Sofadi. Pen, layaknya seorang penunggang kuda. Gagah perkasa. Di atas kudanya. Mau dia arahkan kemana kuda ini? Mau dia jalankan, mau dia berhentikan, mau kemana? Terserah dia, dia yang atur. Dia yang pegang kendali. Dan dengan itu dia semakin gagah. Perkasa. Gimana kamu lihat seorang pahlawan, seorang jawara di atas kudanya, gagahnya, iya. Nah, perkasa dia. Karena bersamanya al-haq, bersamanya al-huda, musta'lin. Tapi ketika itu dolal, Allah sebutkan fi dolalin mubin, karena sahibu dolal munhamis V itu di dalam. Isarat di dalam ayat bahwa dia tenggelam dalam kesesatannya. Tidak bisa untuk menengadahkan kepalanya. Jangankan di atas seperti penunggang kuda tadi. Buru-buru. Menengadahkan, mengeluarkan kepalanya begini saja dari permukaan air nggak bisa. Tenggelam sehingga entah kemana dan di mana dia berada, dia sendiri nggak tahu. Tenggelam di dalam kesesatannya, dalam kebatilannya. Nggak tahu arah dan tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Dan itu membinasakan dia. di dalam dan tenggelam sampai dia mati. Waliyahzubillah. Oleh sebab itu, Barakallahu fikum. Al-haq harus diutamakan dari segala-galanya al-haq harus diprioritaskan di atas yang selainnya apapun itu karena hanya itu yang akan mengangkat hanya itu yang akan memuliakan diri kita Asidku ma Allah, kejujuran kepada Allah. Asidku ma al haq, kejujuran bersama al haq. Allah sebutkan, Ya ayuhaladina amanu taqullah, wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan Kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Sidq. Jujur bersama al-haq itu yang dia ikuti selalu. Dan Rasul SAW telah menyampaikan alaikum bisidq Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Alaikum. Kewajiban kamu. Untuk selalu jujur. Karena itu membawa kamu kepada albir Albert itu kebaikan yang luas. <clears throat> kebaikan yang banyak. Itu albir. Dan lafat ini albir menunjukkan itu selalu maknanya. Yang luas, yang banyak. Makanya daratan disebut apa dalam bahasa Arab? bar al-bar daratan kenapa kenapa disebut al-bar karena luas ya luas sekali Masya Allah terbentang mulai dari Manado sana sampai Makassar berapa hari kau harus tempuh nah. gurun pasir disebut barori Kenapa? Luas. Sejauh mata kamu memandang pasir. Maka lafat ini bak, rok, bar dan yang yatasarraf darinya selalu arahnya ke makna luas, banyak. Disebut birrul walidain, bakti kepada orang tua karena luasnya dengan kata-kata, artinya banyak bentuk baktinya. Dengan perbuatan, dengan harta, dengan tenaga, dengan yang lain-lainnya sudah. Nah, kebaikan atau kejujuran membawa kamu kepada albir, kebaikan yang banyak dan luas. Segala macam kebaikan dan albir itu yang akan membawa kamu ke dalam jannah. Wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan jauhi olehmu dusta karena itu membawa kamu kepada fujur. Ainal fujur yahdi ilan nar dan fujur membawa kepada neraka wal'iyadzubillah. As-sidq ma'al haq. Kejujuran bersama al-haq dimanapun ia berada. Kapan itu kamu dapati, kamu berhenti di situ. maka yang menggerakkan seorang muwahid, seorang sunni, ahlu sunnah, salafi adalah al-haq. Yang memberhentikan seorang sunni, seorang salafi adalah al-haq. Memberhentikan dari kesalahannya. Dia lagi jalan, lagi kenceng-kencengnya, ibarat kayak orang lari. Ternyata di sana ada stopan. Kalau berkendara ada lampu merah, ya dia harus berhenti. Nggak boleh dia terus sudah terlanjur kencang ya harus terus kencang. Dia terabas, dia terjang itu lampu merah. Lah, ada al-haq di situ, berhenti sudah. Tinggalkan kecepatanmu sudah, buang kesalahanmu. Itu sifat as-sadiq. Allah Sifat orang yang jujur kepada Allah. Sifat seorang ahlu sunnah yang memang benar-benar ahlu sunnah. Makanya di dalam hadis Ibn Abbas ketika Uyainah Ibn Hisn datang menjenguk keponakannya Al-Hur Ibn Qais hadis di Bukhari Hur bin Qais ini dekat sekali dengan Umar bin Al-Khattab. Nah, ini dimuliakan oleh Umar begini. Pamannya si Hur uh, Uyainah bin Hizan melihat peluang, kamu kan dekat sekali dengan Umar begini. Coba bikin schedule kita mau bertemu, bikin pertemuan dengan Khalifah Umar sebagai khalifah saat itu. Al-Muhim karena ada kedekatan dimintakan izin ini itu Umar terima karena ini masukan dari Hur yang dimuliakan sekali oleh Umar. Walhasil ketemu Uyainah ditemukan dengan Umar bin Khattab. Ya fikirnya Umar ini pamannya Hur bin Qais dihormati di begini. Ternyata ketika tiba bayangkan ini Khalifah Umar yang tentunya hak dia untuk dihormati Khalifah hak dia untuk dimuliakan dan sunnah pun ma'ruf tentang itu walhasil Uyainah bin Hizan ini tidak punya adab atau malu. Langsung yang dia katakan kepada Umar, wahai Ibnul Khattab, ma tu'tina jazal, wala tahkum bainana bil adl. Kalau ngasih, nggak pernah banyak. Bahasa lainnya kamu itu bakhil. Pelit. Ini khalifah. Dikata-katai demikian. Dan kamu kalau nggak berhukum, menentukan hukum ini nggak pernah adil. Bayangkan marahnya seorang khalifah di caci maki seperti ini. Apalagi dugaannya orang yang baik ini orang yang Marah Umar dan hampir sudah mau mukul atau mau ngapakan Uyainah. Dan wajar, marah beliau emosi. Karena beliau khalifah yang harus dihormati memang. Melihat itu, Hur bin Qais membisikkan kepada Umar, wahai Amirul Mukminin, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Rasulnya, Khudil afu. Wa'mur bil urf. Wa'arid anil jahilin. Maafkan. Perintahkan ke ma'ruf. Dan berpalinglah. Jangan dilayani. Orang-orang yang jahil. Jangan dilayani orang yang jahil. Kau mau dicaci maki, mau dikata-katai, biarkan sudah. Jangan kau layani. Itu firman Allah. Kata Hur, dan pamanku ini termasuk jahilin, orang-orang jahil. Ini emosi Umar dalam keadaan marah. Kata Uyainah, atau Ibn Abbas Prawi, fawallahi ma jawazaha Umar hina talaha. Demi Allah, Umar tidak melangkai ayat itu. Lampu merah sudah. Berhenti di tempat. Langsung beliau nunduk dan menghilangkan emosi dan amarahnya. Menjadi sifat Umar disebutkan di riwayat ini oleh Ibn Abbas wa kana waqafan inda kitabillah dan beliau orang yang sangat berhenti dalam kitab Allah. Artinya ayat itu yang memberhentikan. Semula emosi, manusiawi. Tapi begitu ayat dibacakan, langsung berhenti sudah. Nggak keterusan. Kita tahu di hari wafatnya Rasul SAW. Siapa yang marah? Umar. Pedang beliau tarik, beliau keluarkan. Siapa bilang Muhammad meninggal? Tak tebas kepalanya. Berani bilang Muhammad meninggal. Akan aku pukul dengan pedang ini. Marah Umar. Ya, karena sangat cintanya kepada Rasul SAW. Karena paniknya atau sedihnya hilang Muhammad meninggal diterdiam terdiam semua para sahabat sampai kemudian Abu Bakar datang radhiyallahu Allah, Beliau masuk ke kamar Aisyah, beliau lihat Rasul wafat, beliau cium keningnya. Al-Muhim kemudian beliau naik mimbar, Abu Bakar, membaca ayat. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablih Rasul. Afa immata au qutilan qalabtum ala qabikum. Muhammad SAW adalah Rasul yang telah didahului oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah kalau beliau meninggal atau kemudian terbunuh dalam peperangan, kalian mau murtad? Nah, ayat itu mengingatkan bahwa Rasul pun akan meninggal, pasti meninggal manusia. Ketika itu dibaca oleh Abu Bakar, langsung lemes Umar. Kata Umar, Wallah seakan baru aku dengar saat itu ayat itu. Maka ayat ma'ruf tapi manusia. Asyahid langsung beliau berhenti. Omar langsung sadar. Begitu ayat dibacakan kepadanya. Dia tinggalkan sudah kesalahannya. Waqaf inda kitabillah. Langsung berhenti. di saat itu juga. Nggak nunggu besok, nggak nunggu lusa, nggak pakai anu ini itu muter-muter dulu untuk ngurangi kecepatan. Lah, langsung berhenti sudah. Kapal yang paling teknologi tinggi saja, ya itu kok lagi kenceng dia, lagi kecepatan tertinggi dia, untuk bisa berhenti gerak berhenti sama sekali paling tidaknya butuh 40 detik. Baru dia berhenti nol knot kecepatannya. Tidak butuh Umar. Ayat dibacakan, berhenti di tempat sudah. Selesai. Dan itu bukti kejujuran orang bersama Al-Haq. Bukti kalau dia mukhlis. Bukti kalau dia ikhlas. Jujur bersama Al-Haq itu yang dia cari, itu yang dia bela, itu yang dia cintai, itu yang dia ikuti, itu yang dia perjuangkan terbukti. Itu yang menggerakkan, itu yang menghentikan, itu yang mengarahkan. Al-haq selalu. Makanya kata Umar menasehati Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Abu Musa ketika itu gubernur Umar. Umar pilih jadi gubernur. Umar nasehatkan kepada Abu Musa, "La yamna'uka qadha qadaitahu bil ams, raja'ta fihi nafsak wa hudita fihi li rusydik al haq, fa innal haqqa qadim." Wa innal haqqa la yubtiluhu syai' wa muraja'atul haqq khairun minat tamadi fil batil. Kamu, kata Umar, karena gubernur, tentunya di daerah dia pasti akan banyak masalah, banyak problem, banyak perselisian, banyak ini. Kamu akan menentukan, <coughs> menyelesaikan hukum ini, ketetapan. Tapi ingat, kata Umar, Jangan sampai hukummu yang kemarin menghalangi kamu untuk rujuk kepada al-haq jika kamu tahu yang kemarin salah. Kemarin telah kamu tetapkan misalnya bahwa tanah ini milik Fulan Ahmad bin Zaid namanya. Ternyata hari ini setelah kamu cross check lagi, kamu pelajari bukti-bukti, Oh, argumentasi yang ada walhasil kamu sadar bahwa ternyata salah hukummu kemarin. Ternyata tanah ini miliknya Khalid bin Amr yang berselisih dengan Ahmad kemarin. Kamu jangan sampai malu. Jangan sampai ego uh, eh, apa? gengsi. Nah, cabut hukummu yang kemarin. Hapus tetapkan bahwa tanah milik fulan. Jangan kamu ego, jangan kamu gengsi. <coughs> Nggak mau rujuk kepada yang benar. Karena telah kamu tentukan sikap atau hukummu kemarin. Kata Omar, karena kebenaran itu kodim. Suatu yang lama lebih lama darimu. Bahkan lebih lama dari langit dan bumi. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa membatalkan al-haq. Tidak ada yang bisa melunturkan dan menggugurkan al-haq. Yang lain akan luntur dengan al-haq. Kata Umar, wa muraja'atul haq, rujuk kepada al-haq, itu jauh lebih baik dari tamadi fil batil. Orang terus menerus dalam kebatilannya. Dipertahankan kebatilannya. Berat untuk mau kembali kepada al-haq. Jangan sampai kata Umar. Nasihat beliau kepada Abu Musa al-Ash'ari. Radiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdurrahman bin Umar tanya kepada Abu Yusuf di Masjidil Haram bahkan. Abu Yusuf murid besar, murid senior Abu Hanifah. Ditanya oleh Abdurrahman bin Umar, menurutmu kalau ada dua orang laki berselisih terkait seorang wanita. Masing-masing mengaku itu istrinya. Apa yang akan kau hukumi? Yani, kodokmu bagaimana? Jawab Abu Yusuf, ya aku lihat mana yang paling kuat bayinahnya, bukti-bukti korina yang ada, ini itu. Nah, maka akan aku putuskan bahwa ini wanita istri fulan. Ini antara A dan B. Kalau aku dapati yang A ini yang lebih apa? Lebih banyak buktinya dan lebih kuat. Aku putuskan perempuan ini milik B, istrinya si B. Dibawa pulang nah. kata Abdurrahman bin Umar, kalau kemudian besok Nah. Setelah kamu murojaah, kamu pelajari lagi, kamu teliti lebih ini ternyata kamu tahu bahwa yang lebih berhak terhadap wanita ini adalah B. Ternyata B yang seharusnya lebih berhak. Artinya salah, keliru hukum yang sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Akan aku panggil itu A dan aku putuskan karena hakim tentunya mengikat hukumnya dari pemerintah. Ini kayak kita sekarang KUA atau DEPA atau semisal itu. Walhasil akan aku tetap aku cabut istri perempuan ini darinya dan aku tetapkan dia istrinya si B. Ini istrimu, ambil. Padahal sudah ditetapkan. Kemarin itu milik A. Baik. Kata Abdurrahman bin Umar, setelah kamu baca lagi, kamu kumpulkan data ini itu, ternyata kamu dapati salah yang B. Yang A memang yang benar. Apa yang kamu lakukan? Aku panggil yang B. Aku ambil darinya si perempuan ini. Dan aku tetapkan bahwa ini istri si A. Aku berikan kepada si A. Kata Abdurrahman, apa hujahmu? Engkau berani merubah keputusan padahal fundamental sekali masalah perempuan. Masalah furuj, kehormatan. Kata Abu Yusuf rahimahullah, asar Umar kepada Abu Musa tadi. La yamna'uka qadha qadaitau bil ams anturaji al haq. Jangan sampai kodokmu yang kemarin menghalangi kamu untuk rujuk kepada al-haq jika kamu tahu. Tapi sekarang apa yang kamu harus bicara? Ternyata bukti kuat bagi kamu ini istri si B. Salah ternyata aku putuskan itu milik A. Yang kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah sebatas bukti-bukti, korina-korina, bayina, kalau sekarang surat-surat, saksi, dan yang lain-lainnya walhasil. Kamu bertanggung pertanggungjawabkan di hadapan Allah yang kuat bagimu bahwa ini milik si B, istri ini. Terus kamu mempertahankan, sudah terlanjur saya putuskan untuk A. Hmm. Atau kemudian kamu cari alasan bagaimana muter-muter, ah, anu tapi itu, anu si A, begini. Anu. Padahal kamu tahu bukti bahwa B yang lebih berhak. La, rujuklah kepada al-haq. Kembali kamu kepada al-haq. Karena al-haq qadim. Kebenaran itu lama. Lebih berhak untuk diutamakan. Dan kembali kepada al-haq. Itu jauh lebih baik daripada orang tamadi fil batil orang terus menerus mempertahankan kebatilan dan kesalahan yang ada padanya. Terkait permasalahan ini, kata Abu, Hafid Abu Nasr rahimahullah bukti kalau Imam Naim atau Nuaim ibn Hamad rahimahullah adalah seorang imam panutan kedua suri toladan bagi umat ini. Kata Abu Nasr, ruju'uhu ilal haq lama nubbiha ala sahwi wa ukifa ala ghalatih. Bukti itu beliau betul-betul panutan. Nu'aim bin Hamad jika diingatkan tentang kesalahannya, diingatkan atas kekeliruannya, langsung beliau rujuk kepada Al-Haq. Langsung beliau rujuk meninggalkan kesalahannya. Dan itu ulama nilai sebagai poin plus pujian, keistimewaan dan manaqib bagi seorang alim. Kata Imam Ibnul jawzi uh, eh, maaf, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullah, orang kalau lebih mengutamakan dunia dan pribadinya akan sulit untuk rujuk kepada al-haq untuk kembali untuk meninggalkan kesalahan dan batilnya. Kedengaran dari sini. senden. Hal itu kata Imam Ibnul Qayyim karena hukum Allah syariat ini hampir keseluruhannya bertolak belakang dengan agrat nafsiyah. Bertolak belakang dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Artinya kalau orang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, ya dia nggak akan bisa melampiaskan segala keinginan pribadinya. Sebaliknya, Orang jika ingin mendapati segala yang dia maukan dalam ambisi pribadinya, ya dia konsekuensinya harus berlawanan dan menentang syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Makanya jika orang ada pada dirinya wal billah kepentingan pribadi, ambisi-ambisi duniawi ini dan itu, nah, sulit untuk dia diharapkan rujuk kepada al-haq, taat kepada Allah dan Rasulnya sulit. Karena dia punya kepentingan untuk menyingkirkan ini dan mengutamakan ini berat baginya. Karena dia punya ambisi lain. Entah itu ambisi pribadinya, nama kehormatan dirinya sendiri atau kedudukannya atau jabatannya, dunianya, harta benda dan yang lain-lainnya. hanya orang yang mukhlis, yang jujur di dalam al-haq yang bisa mengutamakan kebenaran contoh banyak dari para a'immah bagaimana mereka lebih mengutamakan kebenaran itu di atas segalanya. Walaupun itu pada kenyataannya berat. kata Imam ash shawqani rahimahullah su'ubatul ruju' ilal haq berat orang mau rujuk kepada al-haq yang berbeda dengan dirinya dia sudah terlanjur melakukan sesuatu, dia sudah terlanjur menyampaikan sesuatu ternyata itu salah. Nah, ada kenyataannya seperti Syaukani katakan berat untuk orang mengakui itu salah, untuk rujuk kepada al-haq, kecuali orang-orang yang muafak mendapat taufik dari Allah dipermudah baginya kembali kepada al-haq Padahal bagi orang yang sadiq Makanya jujur itu kehormatan dan lebih baik. Tadi Umar, Abu Musa, Abu Yusuf, Aimah. Nah, Nul Qayyim. Imam Yazid bin Harun. Imam besar ulama hadis lebih dari sekali didapati beliau itu di majelis a'zam. Majelis itu majelis majelis besar, majelis umum. Ribuan muridnya. Di situ beliau katakan, tok tu. Aku salah dalam masalah ini, dalam riwayat hadis ini. Yang benar begini-begini diklarifikasi oleh beliau sendiri di majelis umum. Bukan di majelis khusus. Dia kumpulkan dua tiga orang misalnya orang-orang dekatnya saja. Eh, aku keliru kemarin ini itu. Lah di depan umum semua orang dengar. Oh Yazid bin Harun salah, keliru. Sehingga tidak lagi dinisbatkan kesalahan itu kepadanya karena beliau telah rujuk, telah cabut. Itu bukan aib, justru itu kehormatan. Tapi bagi orang yang sodik, orang yang jujur. Jujur, dia bersama al-haq, dan untuk al-haq dia berjuang, dia berdakwah. Imam Sufyan bin Uyainah Kata Abdullah bin Yazid, nah, pernah suatu saat Sufyan bin Uyainah membawakan riwayat Imam Sufyan, imam besar. Akan dikatakan alimul Hijaz, ulamanya Hijaz. satu saat beliau sebutkan riwayat salah. Ditegur oleh Abdullah bin Yazid muridnya. Anda salah. Keliru. Riwayat itu nggak benar, demikian. Marah Sufyan bin Uyainah. Kok disalahkan? Bahkan oleh muridnya. manusiawi mereka manusia ada semacam makna eh, emosi marah nah. ada mana-mana apa ya gengsi atau semacam itu nah. sesaat bahkan tajam sekali Sufyan marah dan mengatakan kepada Abdullah bin Yazid, "Anta ya qasir." Kamu orang pendek mau menyalahkan saya. Abdullah tampaknya dia bertumbuh pendek. Manusia, subhanallah. Maka Abdullah bin Yazid merasa tidak enak. Ada hubungan renggang dengan syekhnya, ya dia minta maaf, engkau guru kami, pengajar kami. Ya kalau saya yang kurang adab, saya yang barakallahu fi kurang ini maafkan. Nah. Sufyan menunduk sebentar begitu, ya, tampaknya Sufyan murojaah. Nah. Kemudian Sufyan katakan, "Naam." Iya. Anta asabta wa auhamtu ana. Kamu yang benar dan aku yang salah. Kembali segera kepada kebenaran. Nggak nunggu besok, langsung di tempat. Sesaat emosi, manusiawi, lah, bas. Sebatas itu orang sesaat membela diri, kok disalahkan? Siapa dirinya menganggap kemudian dia kok dikatakan keliru, kok dikatakan begini begitu? Ya manusiawilah sebatas itu. Tapi nggak lama. Langsung Sufyan merujuk kepada Al-Haq. Aku yang salah, kamu yang benar. Lihat kejujuran para a'immah. Imam Yahya ibn Ma'in ketika di majlis Nu'aim bin Hamad di Mesir ketika itu Nu'aim bin Hamad menyampaikan beberapa riwayat dari Ibn Mubarak, dari Ibn Aun ditegur oleh Yahya bin Ma'in. Ya, kalau bahasa kita, afwan ya Syekh, itu riwayat salah. Bukan dari Ibn Mubarak, bukan dari Ibn Aun. Ibn Mubarak tidak pernah meriwayatkan hadis itu. Ibn Mubarak tidak pernah meriwayatkan itu dari Ibn Aun. Ibn Aun pun tidak pernah meriwayatkan hadis itu. Marah Naim bin Hamad. Kamu menyalahkan saya. Nuaim imam besar, alim besar. Walhasil cekcok di majelis, ribut, berdiri Nuaim bin Hamad dan masuk. Meninggalkan majelis. Marah. Sak majelis, nyalahkan Yahya bin Ma'in dan nuding-nuding beliau. Gara-gara kamu, sok pinter, ini oh, akibatnya Suf. Lihat sekarang. Guru marah, Syekh marah, tinggalkan majelis. Kamu memang jahil, sok pintar, begini. Sak majelis nyalahkan Yahya bin Ma'in. Diam Yahya bin Ma'in. Gak lama ini ya Naim bin Hamad kembali ke majelis. Ternyata dia masuk itu murojaah, dia buka-buka kitab lagi. Karena kitab adalah induk, dabtul kitab jauh lebih kuat daripada doptus soder sebatas hafalan bisa salah orang bisa lupa tapi tertulis kan tidak mungkin salah nah, dia masuk itu dia lihat kitabnya nah, walhasil dia keluar Naim bin Hamad menyampaikan kepada majelis siapa yang tidak ridho siapa yang tidak terima bahwa Yahya ibn Ma'in adalah amirul mu'minin fil hadis Amirul Mukminin fil hadith itu gelar tertinggi di kalangan para ulama hadith, Nggak ada yang lebih tinggi dari itu. Perawi kadang dipuji, fiqah, hujjah, sabat, atau didobel. Sikotun sabat, sikotun hujjah. Atau dikatakan, awsakun nas. Orang paling sikoh sudah. Tapi di atas semua itu dan paling tingginya ketika digelari Amirul Mukminin fil hadis. Dan hanya beberapa kelintir ulama yang dapat gelar itu. Bukhari, Ahmad bin Hambal, Ibn Mubarak, Sufyan al-Thawri, termasuk Yahya bin Ma'in. Kata Nu'aim bin Hamad, siapa yang tidak terima kalau Yahya bin Ma'in adalah Amirul Mukminin Hadid? Dia yang benar, saya yang salah. <laughs> Pucuk dia. Rujuk kepada Al-Haq. Selesai. Tadi emosi sesaat labas. Manusiawi. Sesaat. Manusia, siapa yang bisa luput dari kesalahan semacam itu? Tapi tidak tawil ari, dia akhirnya tidak panjang lebar, wah ceramah, wah daurah, wah fulan bicara, wah, website, wah WhatsApp, wah SMS, wah begini. Tuwil, arit, jadi panjang lebar itu masalah. Isyada. Apa sulitnya? Kenapa harus kau perpanjang? Padahal pada dirimu sendiri tahu kalau kamu salah. seperti Imam Syaukani katakan, memang berat kembali kepada al-haq. Seperti Ibnu Qayyim katakan, kalau ada muatan pribadi, kalau ada ambisi-ambisi duniawi, nah, ya memang bertentangan, sulit orang untuk bisa rujuk kepada al-haq. Aimah tidak demikian. Umar waqaf inda kitabillah. Abu Yusuf. Nah. Wahakadha a'immah. Para ulama yang menjadi kudwa dan suri toladan bagi kita. Kadang orang entah itu syaitannya, entah itu atau su, orang-orang dekat yang jelek, yang di sekelilingnya membisikkan ini itu pada dirinya, oh, jangan mau. Oh. Wong fulan itu memang hasad, hasid. Ah, si hasid bicara semacam ini. Ya, si hasid malas belajar, si pernah, tidak pernah belajar di sana dan macam-macam sudah. Pembisiknya jelek. orang di sekeliling dia bukan orang yang soleh, bukan orang yang sadik. Di istilahnya kalau bahasa Arab di asid. Tahu asid? Ngerti asida enggak? Tidak tahu asida. Ambong tahu, ambong. Asida itu iya, apa ya? Apa di sini namanya? Kapur. Beda. Jadi dia tepung tepung tepung terigu itu di digoreng tanpa minyak disangrai setelah itu diambil yang lembutnya kemudian dimasukkan air dikasih gula merah dikasih ini itu hmm, cendol walhasil itu harus diaduk diaduk terus sampai dia mengental seperti seperti apa lebih dari ingus seperti jenang gitu seperti dodol nah, nanti dimakan pakai minyak zaitun pakai ini asyahid itu asid sesuatu yang putar-putar terus begini Dan tidak boleh berhenti. Kalau berhenti hangus dia, nggak jadi. Sebagian orang punya hobi asid. Mutar-mutar ini terus sampai jadi asida. Terus dia kocok ini, terus dia putar-putar. Allah والدوران sehingga yujadil wa yukhasim wa mendebat mengajak cekcok mengajak ini bil batil kaman dengan kebatilan tahu tahu kalau dia salah tahu dirinya kalau dia nggak pada. Cuman tadi karena ada ambisi pribadi, karena muatan ini, nah, yujadil, yujadil, membela-bela kesalahan yang dia ada padanya. Nah, siapa bilang, oh, oh, ini begitu, ini, anu, ini. sudah dia bawakan sebisanya, sudah ayat ah, dari subhat-subhat ke sana kemari, tapi ingat seperti yang Sofa dikatakan, ahlul batil munghamis dia tenggelam. Gak akan bisa mengangkat kepalanya. Kalaupun berusaha sekuat mungkin, ngotot. Ya, kayak orang tenggelam kan ngotot. Dia pingin bagaimana supaya nggak tenggelam. Bisa keluar, tapi sebentar dia akan tenggelam lagi. Nggak akan bisa. Dasar yang dia pijak adalah dolalin mubin, batil Sahibul huda ya'lu musta'lin. Yang ada padanya kebenaran, yang ada bersamanya al-haq dia akan tinggi dan mulia. Seperti jawara yang di atas kuda, mulia, perkasa. Barakallahu fi Asyahid Barakallahu fikum kita berkewajiban masing-masing kita untuk membiasakan diri jujur bersama al-haq waqaf anda kita kitabillah karena kita pun manusia sangat mungkin untuk salah, untuk keliru, tapi itu wajar. Yang tidak wajar kamu terus. Yang tidak wajar kamu bela dan mendebat dalam kesalahanmu. Gak mau rujuk. Kullu bani Adam khata. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Khata logis, manusiawi. Tapi sebaik-baik yang salah, dia segera bertobat, membenahi diri. Biasakan itu pada diri kita. Bahkan sekecil apapun perkara itu. Bahkan biasakan kalaupun itu di dalam rumah tangga kita. Bersama istri, bersama anak, namanya orang tua. Mungkin saja dia yang salah. Kalaupun bukan perkara agama, perkara dunia. Misalnya, ambilkan HP-nya Abi di kamar. Nak, misalnya. Contoh saja. Si anak nyari. Nggak ada, Bi. Di kamar. Di mana tak taruh? Di kamar sana. Nggak ada, Bi. Ternyata adanya di belakangnya. Oh, di belakang, Bi. Ingat kamu kalau, oh iya tadi. Cuman karena jaga gengsi. Siapa yang mindah? Oh, padahal tadi malam tak taruh di kamar. Kamu mendidik tidak jujur pada diri kamu dan kepada anak keluargamu. Jujurlah. Oh ya, afwan, maaf, abi yang lupa, abi yang salah. Nah, begitu pula kepada istri. Nah, dididik, dibiasakan. Ayah, maaf saya yang keliru, saya yang salah. Nah, kamu yang benar jujur. Dari hal-hal kecil, dari hal-hal walaupun itu perkara duniawi. Nah, kalau orang kan bilang ala bisa karena biasa. Kamu terbiasa dalam kebaikan, kejujuran semacam ini. Maka ringan bagimu dipermudah insya Allah untuk rujuk dan kembali kepada al-haq dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya bahkan permasalahan yang lebih besar Allah taala alam Allah al-jami' lima yuhibbu wa yarda itu mungkin tanbih dan yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita masing-masing kurang lebihnya saya mohon maaf wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin